Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya akan mengingatkan terkait dasarnya amalan terbiah, Tarbiyatul aulad pendidikan anak adalah amalan yang sangat besar. Min a'zamil qurubat termasuk sebesar-besar amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya terbiah yang dimaksud adalah terbiah mendidik anak-anak kita untuk berada di atas jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak dikatakan sebagai amalan yang mulia Sementara amalan ini adalah amalan para nabi dan rasul. Ya. Jadi sebelum kita melakukan, sebelum kita para rasul mereka adalah contoh di dalam tarbiyah mereka telah mendidik anak-anak mereka. Mereka telah eh, mengarahkan anak-anak mereka untuk terus berada di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau membangun Ka'bah ketika nah, beliau tidak bersendiri di dalam membangun tetapi beliau menyertakan putra beliau Ismail alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau membangun Ka'bah. Tidak bersendiri beliau. Wa Ismail. Beliau mengajak putra beliau siapa? Ismail dididik sang putra untuk terus beribadah kepada Allah, menyertakan sang anak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Nabi Ibrahim wassalam. Nabi Nuh Qabla Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim Bagaimana beliau mendidik putranya Sabar mendidik putranya Sampai di saat-saat menjelang kematian putranya ada kesempatan untuk mendidik, ada kesempatan untuk mengarahkan, ada kesempatan untuk memberikan nasihat, sampaikan nasihat. Walaupun dalam keadaan sudah berpisah kondisinya, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sudah berada di atas perahu. Sang anak masih berada di air. Air bah. Allah turunkan hujan dengan deras dan Allah azza wajal juga mengeluarkan air dari bumi tidak tahu kemana air itu kecuali terus bertambah dan bertambah. Di saat kritis seperti ini pun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya, masih memanggil sang putra. Masih menasehati sang anak untuk naik ke atas perahu. Untuk menjadi orang-orang yang beriman. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini para nabi dan rasul. Jadi Dari kisah ini bisa diambil satu faedah bahwa saya memang tarbiyah ini amalan yang besar min a'dhamil kurubat para nabi para rasul melakukan itu termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memiliki tujuh orang putra putri dan beliau didik putra putri beliau semuanya maka jadilah biidnillahi azza wajal dengan izin Allah azza wajal putra-putri beliau orang-orang yang mulia. Al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim. Ini putra beliau yang semuanya wafat ketika masih kecil. yakni tidak mencapai usia dewasa bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun putri-putri beliau Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan radhiyallahu taala anhun dididik oleh Nabi alaihi wasallam ditarbiyah dengan tarbiyah yang salihah termasuk doa-doa juga diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam beliau mengingatkan kita untuk mendoakan anak-anak kita sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihi wasallam mendoakan untuk Ismail dan Ishak u'idzuka bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah perhatian yang besar kepada anak-anak tarbiyah oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah bersyukurlah pada Allah azza wajal ketika Allah mudahkan kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang mementingkan masalah ini tarbiyah Terlebih di zaman ini. Banyak orang menyangka dia telah mendidik anaknya, padahal belum mendidik. Dicarikan sekolah yang favorit, dicarikan sekolah yang mahal, dicarikan sekolah-sekolah yang orang mengacungkan jempol kepada sekolah tadi karena banyak sekali pelajaran yang diajarkan dari urusan duniawi. Menyangka mereka telah melakukan apa? Tarbiyah. Dan itu yang mereka yakini. Padahal sesungguhnya tidak. Tidak ada agama yang didapatkan. Tidak ada adab dan akhlak Islam yang dipetik dari tarbiyah yang mereka lakukan. Tapi dalam keadaan menyangka mereka telah melakukan tarbiyah. Betapa menyedihkan anak-anak sekarang ini umur-umur SMP tidak melakukan sholat lima waktu. Sholatul khams Sampai masalah yang yang subhanallah seharusnya mereka melakukan, tidak melakukan. Sholat lima waktu di umur-umur itu. Sehingga ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah bersyukur pada Allah azza wa jal atas nikmatnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingatkan di sini bahwasanya ketika kita sudah meyakini dan mengetahui bahwa saya tarbiyah itu adalah termasuk a'zamil kurubat termasuk dari ibadah maka ketahuilah bahwa saya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah tidak akan diberkahi tidak akan menjadi baik kecuali dengan dua syarat sebagaimana ibadah Asyartul awal syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Di dalam melakukan ibadahnya. Orang tua ya, meletakkan anaknya di ma'had mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah azza wa jalla. Mendidik anaknya juga mukhlishan lillah azza wa jalla. Melakukan ta'awun dengan ma'had di dalam upaya tarbiyah juga mukhlishan lillah azza wa jalla bukan karena tendensi duniawi bukan karena alasan-alasan selain Allah azza wajalla jadi apa yang dilakukan oleh orang tua berupa meletakkan anaknya di ma'had ta'awun dengan ma'had untuk melakukan upaya tarbiyah ini semuanya dilakukan dengan ikhlas mukhlishan sebagaimana mudarrisin mudarrisat pengurus ma'had ketika mengelola tarbiyah ini juga dilakukan dengan ikhlas lillahi azza wajah Dengan itu pendidikan akan diberkahi. Dengan itu pendidikan akan akan diterima oleh Allah azza Wajal, membuahkan hasil yang besar. Kita jangan melihat fasilitas, jangan melihat jumlahnya orang. Yang kita harapkan barokah. Dulu para ulama kita Syekh Mukbil bin Hadi dan yang lainnya dari masyayikh dakwah salafiyah diawali dari sesuatu yang sedikit diawali dari sesuatu yang sederhana diawali dari sesuatu yang mungkin orang tidak menyangka menjadi sebab kebaikan di antara sebabnya wala nuzakki 'alallahi ahada, mereka adalah orang-orang yang mukhlishan lillah. Orang-orang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini poin yang pertama yang perlu kita ingatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya. Jadi yang ikhlas bukan hanya pengajar saja. Bukan hanya pengurus saja, hatta aulia utolabah termasuk juga wali-wali tolabah ya. ikhlas di dalam melakukan segala amalan-amalan yang terkait dengan tarbiyah ini. Kemudian yang kedua, agar amalan tarbiyah ini diberkahi oleh Allah. Diterima oleh Allah. Azza wa Jal, hendaknya tarbiyah yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang berpikir bahwasanya Nabi belum pernah mengajarkan cara mengajar anak-anak. Jangan ada yang berpikir bahwasanya Nabi belum mencontohkan bagaimana tarbiyah. Lengkap sudah Nabi Ali Shallallahu memberikan contoh bagaimana mentarbiyah. Beliau mentarbiyah putra putri beliau. Beliau mentarbiyah cucu-cucu beliau. Al Hasan pernah berjalan bersama Nabi Ali Sulatul Wasallam menemukan korma di jalan kemudian dimakan oleh Al Hasan. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam masukkan jari beliau ke dalam mulut Al Hasan dan mengeluarkan korma yang ada di mulutnya. Tih, tih, keluarkan. Ayo muntahkan. Jangan dimakan. Karena kekhawatiran Rasul seandainya korma ini yang dimakan oleh Al Hasan adalah korma sodako, Sementara keluarga Nabi tidak boleh makan apa? sodako haram bagi Nabi Ali salatu wasallam dan keluarga beliau memakan sodako zakat. Dan karena kekhawatiran itu kemudian Nabi Ali salatu wasallam memerintahkan Al Hasan untuk mengeluarkan apa yang ada di mulutnya. Tih, tih. Tarbiyah. Ah, putra-putra beliau, cucu-cucu beliau. Sebagaimana Nabi telah mentarbiyah anak-anaknya para sahabat. Berhasil bi'nillahi azza wa Sehingga tentunya kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam telah mengajarkan segala sesuatu termasuk bagaimana seorang melakukan tarbiyah. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk belajar, mengerti bagaimana tarbiyah yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi tarbiyah yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi Ali Shallallahu Wasallam atas kalian uswatun hasanah, toladan yang baik. Toladan yang baik fi kulli syai dalam segala sesuatu. Tidak disebutkan toladan yang baik dalam beribadah. Tidak pula dikatakan toladan yang baik dalam berkeluarga tidak pula dikatakan toladan dan yang baik dalam jual beli, bermuamalah. Kan tidak. Tetapi Allah hanya mengatakan toladan dan yang baik, yakni uswatun hasanah fi kulli syai. dan yang baik dalam segala hal. Termasuk di dalam tarbiyah. Maka kewajiban saya sebagai orang tua dan sebagai, dan kewajiban seorang mudarrisin, mudarrisat adalah bagaimana tarbiyah yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan ada penyimpangan. Dan harus ada ta'awun, tanasuh. Kalau ada penyimpangan diingatkan. Kalau ada penyimpangan diluruskan. Karena kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul bisa berakibat fatal dalam sebuah pendidikan. Iya. Pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah barangkali ada beberapa contoh saja sebagai pelengkap pembahasan kita dan selebihnya kewajiban menuntut ilmu dan mengerti tarbiyah itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mendidik anak-anak kita yang pertama adalah mendidik anak-anak kita dengan arifak dengan kelembutan. Ini termasuk pokok termasuk tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi Sulatul salatu Jauhkan tarbiyah ahlu sunnati wal jamaah dari syidda Keras, kasar, kaku. Allah Azza wa Jal memuji nabinya alaihi salatu dalam Al-Quranul Karim فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك karena rahmat dari Allah dari Rabb maka engkau wahai Nabi menjadi orang yang lembut kepada manusia kepada orang dewasa kepada anak-anak kecil seandainya engkau adalah orang yang keras kasar kaku hatinya niscaya manusia akan lari dari sekitar kalian atau dari sekitarmu lan faddu min haulik niscaya manusia akan lari dari sekitarmu maka kita dapatkan tarbiyah Nabi alaihi salatu wasallam adalah tarbiyah yang penuh dengan kelembutan jauh dari kekerasan jauh dari kekasaran baik lisan atau perbuatan atau sikap lisan bisa kasar dan ini penyimpangan anak dilaknat, didoakan kejelekan, didoakan keburukan. Ini termasuk mukhalafah syariah. Dilaknat, naudzubillah min dzalik. Seorang mukmin bukanlah la'an, bukan orang yang suka apa? melaknat. Pernah suatu saat Nabi Ali Shallallahu Wasallam dilewati wanita yang naik onta dan wanita ini melaknat ontanya, dilaknat ontanya. Maka Nabi Ali alaihi Islam memberikan pelajaran kepada wanita ini untuk turun. Turun kamu dari ontamu. Ya. Ambil barang-barang dari ontamu, lepaskan ontamu karena engkau telah melaknat ontamu. Itu dilepas oleh Nabi Ali alaihi Islam. Tidak boleh dan tidak sepantasnya seorang muslim ya menjadi orang yang suka melaknat apalagi anaknya dilaknat. Anak didiknya dilaknat. Padahal laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan tangan. Tidak boleh sembarang kita melakukan apa? Kekasaran, memukul pada bagian-bagian yang diharamkan, wajah misalnya. Haram. Memukul pun ada aturan, tidak sembarang. Kalau memang harus memukul dan memukul bukanlah asal, bukanlah apa namanya satu-satunya dan langkah awal untuk kita meluruskan anak kita bukan bukan dengan tangan ini bukan ini awalnya bukan kalau dengan diberi nasihat cukup kenapa harus dipukul ini contoh yang pertama masyarakat muslimin rahiman rahimakumullah bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ali alaihi wasallam adalah arif kelembutan dan lawan darinya adalah kekasaran Kemudian yang terakhir barangkali contoh di antara yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah al adil, adil di dalam mendidik, adil di dalam kita mensikapi anak-anak kita. Terkadang orang tua terdorong untuk tidak adil kepada anak-anaknya. Ini asbab, karena ada sebab-sebab ya mungkin karena anak yang nomor satu pinter luar biasa yang kedua pas-pasan yang ketiga enggak misalnya yang satu ganteng yang satu kurang yang satu yang satu kalau dibilangin nurut yang satu agak susah ya. yang seperti itu kemudian mendorong seorang tua untuk tidak adil wah ini yang ini saja yang saya beri yang lain tidak yang nomor satu dikasih hadiah yang nomor dua tidak nomor tiga tidak tidak adil di dalam mensikapi, tidak adil dalam memberikan nasihat, tidak adil di dalam ya, memberikan kasih sayang. Ini ber berakibat buruk karena penyelisihan karena hal ini kan terhadap sunnah apa? Nabi Ali Shallallahu Pernah suatu saat Nabi Ali Shallallahu didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan kepada Nabi Ali Shallallahu ya Rasulullah, saya ingin engkau menjadi saksi. Saya memberikan hadiah kepada anak saya. Padahal dia punya anak lebih dari satu. Nabi bertanya, apakah semua anakmu mendapatkan hadiah? Jadi, apakah semua anakmu mendapatkan pemberian? Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau demikian cari selain saya. Saya tidak mau menjadi saksi dalam hal yang seperti ini. Nabi pernah mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina abnaikum." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu dan hendaknya kalian adil terhadap anak-anak kalian." Adil terhadap anak-anak kalian. Anak pertama laki perempuan, yang kedua perempuan, ketiga perempuan, yang keempat perempuan. Kepingin punya anak laki-laki, yang kelima laki-laki. Udah nanti wis pokoknya sing cah lanang iki kabeh kasih perhatian yang empat tidak kira-kira apa yang terjadi akibatnya buruk pelajaran pertama sang anak akan mengambil pelajaran dari orang tuanya orang tuanya tidak adil pelajaran pertama bisa jadi menyebabkan kebencian bahkan di antara saudara-saudara hasad kebencian kalau saudara itu hasad, bahkan mungkin bisa berusaha untuk membunuh. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Ikhwatu Yusuf, ya, ketika mereka menyimpang, ya, ini yani hasad, hasad kepada saudaranya Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai kepada tingkatan mereka akan membunuh Yusuf alaihissalatu wassalam. Sudah kita bunuh saja. Jangan jangan dibunuh kita masukkan aja ke sumur. Intinya sama saja. Ya. Bahkan hasad, kebencian ini bisa dibawa sampai berkeluarga. Besar anak-anak ini. Oleh karena itu ikhwati rahiman rahimakumullah termasuk dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ali salatu wasalam di dalam mendidik anak-anak adalah mendidik dengan keadilan. Adil di dalam memberikan perhatian, ya, adil di dalam kita apa namanya e, mendidik mereka. Ini semuanya sebab pendidikan yang dilakukan oleh seorang muslim diberkahi oleh Allah Azza wa Demikian kurang lebih perkara yang bisa kita ingatkan mengingatkan bahwasanya tarbiyah adalah amalan yang besar min azamil qurbat dan mengingatkan pula bahwasanya tarbiyah adalah amalan yang harus kita laksanakan yang pertama dengan ikhlas lillahi azza wajal dan yang kedua ya, dengan kita melakukan tarbiyah ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah masalah ini. Masalah tarbiyatul aulad. Maka hendaknya kita membaca tulisan-tulisan mereka mendengarkan muhadarah-muhadarah mereka tentang bagaimana tarbiyah salihah bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendidik putra-putra beliau bagaimana Nabi mendidik abnaul muslimin sehingga apa yang kita lakukan bisa terwujud e, pendidikan yang salihah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Shallallahu Wasallam.